Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mayyaza wa khassa ahibba'ahu wa asfiya'ahu bil ikhlas. Alhamdulillahilladzi ahabba min ibadihi al-akhfiya'a الذين إذا حضروا لم يؤرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا والصلاة والسلام على إمام المخلصين حبيب رب العالمين نبينا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا ربنا اجعلنا من المخلصين اللهم يا ربنا اجعلنا من المخلصين اللهم يا ربنا اجعلنا من المخلصين وجنبنا من الرياء وأعنا على ذكرك وحسنك وعنا الله عنا على ذكرك وحسن عبادتك اللهم يا ربنا احشرنا في زمرة المخلصين وزمرة حبيبك سيد المرسلين وتحت لواء حبيبك سيدنا محمد Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du Alhamdulillah hadirin hadirat kaum muslimin yang semoga pertemuan ini benar-benar menjadi tanda yang sesungguhnya bahwa kita adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini adalah pertanda bahawa ini adalah manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dipilih oleh Allah. Yang dipilih oleh Allah. Tidak akan bisa diganggu selain Allah. Tidak ada yang bisa mengganggunya dan menjerumuskannya. Maka termasuk hal yang penting untuk diperhatikan di samping kita menuntut ilmu adalah memohon kepada Allah agar kita dipilih, dibimbing dan senantiasa diberi hidayah. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala kita dengan dua bekal. Bekal yang pertama adalah permohonan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita, menjaga akidah kita, menjaga kesehatan kita. Yang kedua adalah berusaha secara nyata. Maka kalau kita berjalan dengan satu bekal pincang, punya kesempatan untuk berbuat hanya berdoa saja, tidak benar. Atau ternyata dia kerja keras untuk mencapai tujuannya tidak dibarengi dengan doa, kalaupun berhasil bukan karena Allah. Bisa saja ia sombong karena aku bisa melakukannya. Maka untuk menjaga iman kita dan hidayah kita tidak cukup hanya dengan belajar akan tapi harus kita mengadu kepada Allah akan banyaknya godaan. Godaan akidah, godaan iman di zaman ini yang dikemas oleh musuh-musuh Allah dikemas oleh iblis dan pengikut-pengikut iblis yang kebenaran dikatakan tidak benar yang dimulai dari sejarah iblis dengan dunia informasinya Iblis itu menang semulai dari zaman Adam sampai akhir zaman dengan dunia informasi. Yang benar dikatakan batil, yang batil dikatakan benar. Maka kita pun bisa tertipu, kembalikan semuanya kepada Allah akan selamat. Jadi dunia informasi dengan media informasi kalau kisah Nabi Adam alaihi salam sudah dikasih tahu oleh malaikat wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna min wala taqrabah hadhihi syajarata wahai Adam jangan kau dekati dengan jangan kau dekati pohon itu Dan itu difahami oleh Nabi Adam alaihissalam dan benar-benar difahami sehingga Nabi Adam pun menjauhi daripada pohon terlarang tersebut. Di saat Nabi Adam berada di surga. Akan tapi iblis punya rekayasa lain. Punya rekayasa lain. Yakin Nabi Adam adalah orang yang cerdas dan orang yang selalu menginginkan kebahagiaan maka dikemas oleh iblis. Yang katanya yang buah pohon yang menghancurkan itu disebut oleh iblis sebagai pohon keselamatan. Sampai namanya pohon buah khuldi. Buah keabadian wahai Adam, kenapa kau tidak makan buah itu? Dijawab oleh Nabi Adam, kalau aku makan buah itu aku akan dikeluarkan dari surga. Iblis lebih dahsyat mengemas informasi itu. Eh Adam salah kamu. Kamu salah. Apakah kamu tidak tahu kalau kamu itu sebetulnya diciptakan untuk di bumi? Engkau akan diangkat sebagai khalifah untuk di bumi. Tahu? Nah, makanya kamu tidak boleh makan buah ini sebab yang makan buah ini tidak akan turun ke bumi. tergoda ini. Wah. Dengan parabola dan televisinya kalau zaman ini dan sinetronnya, begitu maksudnya. Akhirnya bisa benar juga. Diambillah buah khuldi yang telah dikatakan oleh iblis dengan label Islam. Liberal. Pluralisme. Kan semuanya label-label Islam begitu ya. Nah itu sudah dikemas oleh iblis, Yahudi dan musuh-musuh Allah itu. Kayaknya Islam di kampus hebat, diskusi tentang Islam, Islam, Islam. lah ini buah khuldi itu dimakan keluar dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dunia informasi lihat menguasai media, lihat santri yang soleh itu nggak bisa nulis satu kalimat karena takut kepada Allah. Mahasiswa semester 1 bisa mencaci Al-Quran itu. Nah ini dunia informasi itu. Dikuasai oleh iblis. Akhirnya Nabi Adam mengambil buah kuldi. Dan Sayyidina Siti Hawa mengambil juga. Karena itu memang sunnah Allah. Nabi Adam dan Siti Hawa akan diturunkan. Dan setelah itu dikurunkan. Ah, hebat menang satu langkah iblis. Mulai dari itu iblis punya rekayasa. Dunia informasi yang harus digerakkan. Dan memang kita selalu kalah beberapa langkah dengan dunia iblis masalah informasi. Televisi tidak ada televisi Islam yang sesungguhnya di Indonesia Raya ini ya. Sudah banyak televisi yang merusak anak-anak kita, yang merusak keluarga kita, tetapi tidak ada televisi yang jika diputar anak kita tambah pinter. Radio Islam, dunia informasi keagamaan sedikit. Kalau dibanding dengan yang macam-macam masih lebih banyak yang macam-macam. Koran Islam, Pelanggannya hanya berapa puluh. Tapi kalau Quran yang macam-macam, ribuan, bahkan jutaan. Inilah dunia informasi yang harus senantiasa kita cermati. Kita harus membuat informasi. Iblis menang beberapa langkah dalam dunia informasi. Maka dari itu benteng kita adalah satu. Kembali mendekatkan hati kita kepada orang yang telah diutus oleh Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita masuki bulan Maulid Nabi. Maka ini adalah untuk kita kembalikan kepada keselamatan. Sebab iblis itu menginformasikan begini. Nabi Muhammad yang menjadikan sebab keselamatan rahmatan lil alamin apa kata iblis yang ditulis oleh orang Islam Islam liberal itu? Gimana Islam kok ada potong tangan tuh? Kan enggak, itu bertentangan dengan hak asasi manusia tuh. Masa ada hukum cambuk tuh? Ah. Apalagi? Poligami. Apalagi itu? Tolak cerai kok hanya suami saja. Ini adalah ketidakadilan itu. Oh, Masya Allah. Lah ini dihembuskan oleh iblis-iblis yang pakai kopiah putih. Nah, ini harus lebih cermat. Kalau ada anjing datang karuan kita takut ya, tapi kalau sudah pakai kopiah assalamualaikum pakai bismillahirrahmanirrahim. Wah, ngeri itu. Melobia sama-sama di surga, di masjid maksudnya. Di kampus Islam. Kalau ada orang melobi di tempat jahat aman. Ah, ini mesti orang nggak bener. Tapi ini masuk kampus Islam, sekolah Islam, pendidikan Islam, pesantren Islam, masjid, melobi dia. Nah itulah tempatnya iblis ngelobi. Dia tidak akan mau mengelobi di alun-alun jauh sana, di tempat konser-konser nggak karuan, tidak akan berbicara tentang ilmu Islam. Inilah yang harus kita bentengi anak-anak kita, di mana anak kita sekolah, ia akan mengambil informasi. Informasi-informasi yang sudah dikemas oleh iblis, Yahudi, musuh-musuh Allah, Nasrani yang sudah menanamkan kebencian. Walantar angkal Yahudu walan Nasoro. Mereka nggak akan puas mereka tidak ingin menemukan kebahagiaan di dalam kehidupan kaum muslimin mulai dari kekeluar keluarga. Lihat kalau di dalam Islam itu Masya Allah keindahan diperhatikan. Wanita misalnya di dalam Islam lihat dihormat, dimuliakan. Mulai dari ia terlahir. Bapak dan ibundanya yang merawatnya. Karena keluar dari keluarga yang nikah dengan halal. Tapi di dunia yang tidak karu-karuan ada orang lahir bingung bapaknya di mana. Yuk. Barangkali orang seorang laki-laki tidak pernah peduli karena dalam waktu yang bersamaan dia mungkin menzinai wanita yang banyak. Keluar hamil, hamil, hamil misalnya. Di dunia barat tidak ya ada istilah pernikahan dikukuhkan secara secara rohani. Kalau mau ya kumpul kebo, ular anak ya kalau mau diakui, kalau enggak enggak nanti sengketa kayak tanah. Sehingga seorang ibu banyak di barat sana yang merawat anaknya sendiri. Tapi lihat di dalam Islam, suami istri punya kewajiban karena nikah dengan halal. Bahkan seorang istri tidak capek. Seorang istri didampingi suami yang memberi nafkah. Tetapi di dunia yang tidak kenal Nabi Muhammad seperti kucing, laki asik, rame, tapi setelah itu hamil tinggal pergi. Tapi lihat gender perempuan dihinakan kita harus angkat Islam ini ada seorang kotanya tokoh fikih reformasi reformasi tokoh fikih wanita dari Cirebon Raya wah malah merendahkan Islam ini sekarang perlu apa Islam fikih Islam ini perlu dirubah kembali agar lebih maju lebih maju bagaimana kayak barat tidak ada pendidikan mengangkat wanita seperti yang ada di dalam Islam Lihat seorang wanita zaman jahiliyah terlahir dihinakan bahkan dikubur hidup-hidup. Setelah muncul Islam dihormat. Dihormat bukan saat dilahirkan, saat lahirkan orang tuanya menghargai suaminya, bapaknya ada merawatnya dengan penuh kebanggaan. Bahkan Nabi Muhammad malah menyebutkan yang diberi anak perempuan lalu dirawat sampai menikah surga baginya. Kurang apa? Punya anak perempuan, lalu dirawat, diperhatikan, dididik sampai dihantarkan ke pernikahan surga. Rasulullah yang bercerita. Sehingga akan terus diperhatikan oleh orang tuanya sampai masuk pernikahan. Di dalam pernikahan bagaimana? Seorang wanita langsung masuk rumah tangga, Allah Rasulullah yang merintahkan, kamu yang menikahi wahai laki-laki, beri nafkah dia. Hormati dia, jaga dia dan tidak ada dalam undang-undang barat sana. Undang-undang kafir tidak pernah ada yang semacam ini. Cari duit, duit sana. Cari duit, ngumpulin sendiri. Tapi seandainya seorang istri tidur saja di rumah hanya merawat anaknya, tapi ketahuilah suami yang wajib beri nafkah. Mempunyai anak dan anaknya pada dewasa. Perintah dari Rasulullah. Bekti ke orang tua. Allah menyuruh berbekti kepada orang tua. Sampai Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, Yunnas ya hakku bi husni sohbati ya Rasulullah. Siapa orang yang lebih berhak untuk aku perlakukan baik? Ya Rasulullah. Dijawab oleh dijawab oleh Rasulullah, ibumu lah ini. Di saat menjadi ibu dihormati. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Baru bapakmu yang keempat lihat. Ditekankan karena lemah. Seorang wanita capek dengan mengandung, menyusui dengan fisiknya yang lemah. Rasulullah yang mengangkat wanita ini. Tapi di dunia yang tidak kenal Nabi Muhammad, wanita harganya adalah dikecantikan sesaat, dijual potretnya, gambarnya, tubuhnya. Setelah itu setelah mulai tua, kalau dia punya uang baru ada yang berkhidmah kepadanya. Kalau tidak ada, titipkan sama anak-anaknya di panti jompo. Nanti ditemui setahun sekali di hari Natal, hari apa. Itu pun kalau sempat, kalau tidak hanya mengirim karangan bunga. Dan sambil mengucapkan, Mama, Papa mohon maaf tahun ini saya tidak bisa kunjung karena repot. Kalau Islam lihat. Terus mau dirubah apa kok ada fikih-fikih wanita reformasi fikih wanita. Ini adalah orang-orang yang pengen merendahkan Al-Quran, merendahkan Nabi Muhammad, merendahkan syariat Islam. Tidak butuh dengan ulama-ulama yang model macam-macam begitu. Sudah hebat. Apa yang dicetuskan oleh ulama bagaimana menghormat wanita. Dan nah, inilah yang harus kita tekankan. Barangkali ini adalah termasuk pesan dari guru kami al Lama Al-Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun kikis habis liberalisme dan pluralisme dan jangan ragu biarpun semua orang tidak setuju dengan omonganmu Rasulullah yang akan setuju nanti ini yang harus diperhatikan ciri-cirinya yaitu mengkritik ketidakadilan waris kenapa harus satu banding dua Dan memang hal-hal yang semacam itu dikemas oleh iblis-iblis dan anak buahnya iblis. Dipikir tidak adil. Adil. Perlu dijelaskan misalnya ya. Kalau masalah waris misal saja. Kalau seorang anak laki-laki. Menikah. Di saat dia menikah dia punya kewajiban memberi nafkah. Kalau punya anak lima, siapa yang wajib memberi makan anak-anaknya? Suami. Ya. Kalau ada seorang anak perempuan yang mendapatkan warisan cuma separuh bagian dari anak laki-laki, setelah menikah duitnya utuh atau tidak? Utuh, tidak untuk nafkah ya. Kalau punya anak lima belas yang beri nafkah siapa? Bapak, duitnya utuh ya. Kemudian kalau seandainya bapak ibunya melarat, siapa yang wajib beri nafkah? Dua kakak beradik, satu perempuan, satu laki-laki. Mempunyai bapak, tak taunya bapaknya jatuh melarat. Ibunya jatuh melarat. Siapa yang wajib memberi nafkah bapak ibunya? Anak laki-laki, bukan anak perempuan. Jadi masih banyak hikmahnya yang kalau kan sangat luar biasa. Tapi lihat keturunannya iblis sama antek-anteknya iblis mencoba. Tidak benar. Sebetulnya itu corongnya musuh-musuh Allah yang belajar ilmu agama di Amerika. Ini gimana ini ya? Dari orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajar ilmu ekonomi ya mangga ilmu atom di sana boleh. Tapi kalau sudah urusan agama harus diambil dari orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sambung menyambung. Maka inilah barangkali yang harus kita hadirkan terus bahwa ada sekera, sekarang ini upaya musuh-musuh Allah yang merubah informasi. Sampai ada orang derajat nih fikih dahulu tuh fikih bias laki-laki yang tampak. Perempuan selalu dibeginikan begitu. Masya Allah. Suudan kepada ulama terdahulu. Itulah orang-orang liberal. Liberal. Yang menyuruh pluralisme agama itu semuanya. Benar sama. Bisa masuk surga semuanya. Sampai ada salah satu orang tokoh agama di luar Islam membaca bukunya orang liberal ini. Berkata, aku sudah masuk Islam biarpun tidak bersyahadat. Hebat ya. Kenapa? Eh masuk surga semuanya. Selamat semuanya. Ya paling dungunya orang itu ya yang mengatakan agama kita dengan yang lain sama itu. Kalau agama lain menganggap kita nyantai. Karena apa? Isa kita agungkan. Nabi Isa kita agungkan. Nabi Musa kita agungkan. Tapi Nabi Muhammad bagaimana kira-kira? Ada ya di antara agama Kristen Yahudi mengagungkan Nabi Muhammad? Bukan mengagungkan, mendustakan. Percaya kita jadi kita harus nah agama sama nggak apa-apa, baik semuanya. Ini orang paling dungu. Agama berbeda. Tapi tidak berarti di saat kita berbeda lalu perang. Nabi Muhammad tahu orang Yahudi yang berada di Madinah berbeda akidahnya, tapi tidak diperangi oleh Nabi Muhammad. Ini katanya untuk menciptakan keharmonisan di dalam rumah di dalam negara Indonesia ini kita harus kita gerakkan masalah pluralisme ini. Jadi semuanya adalah sama. Yang penting hidup bersama. Berbeda-beda kita. Tapi dalam kebersamaan. Karena semua agama. Ah, menyamakan. Menyamakan agama. Bahkan kami pernah bertanya kepada seorang Kristen tokoh. Apakah anda setuju jika agama anda dikatakan sama dengan agama Islam? Diam dia. ndak nggak, terus terang saja, Tidak usah takut ngomong. Jawab ragu. Dia tidak berani jawab, langsung saya jawab. Kami jawab, agama Kristen beda dengan agama Islam. Dan agama Islam beda dengan agama Kristen. Konsep ketuhanan beda. Nah kok dikatakan sama? Merah dengan putih itu beda. Yang mempercaya adanya Wisnu, Brahma, Siwa. Satu menciptakan, yang satu menghancurkan, yang satu merawat. Dengan Tuhan yang tunggal, beda. Memang kita tidak boleh mencaci Tuhannya orang lain. Kita tidak mencaci Tuhan orang lain. Anda pun tidak perlu mencaci, hei agamamu punya Tuhan begini enggak. Tidak usah disebut yang demikian itu. Tapi yang jelas beda di sini. Kita dilarang mencaci Tuhannya orang lain. Awas hati-hati jangan guyon-guyon mencaci-caci Tuhannya orang lain. Sebab apa? Dia akan mencaci Tuhan kita. Karena kebodohan mereka. Ini. Jadi informasi tentang agama jika tidak dari orang yang punya sambung dengan para ulama-ulama itu bermasalah. Dan hati-hati kami ingatkan, itu tadi. Tempatnya melobi iblis adalah di masjid di madrasah, di pesantren. Pesantren kemasukan liberal. Karena gede-gedean anak-anak santri, anak-anak kiai dikirim ke Amerika. Eh, Masya Allah. Mbahnya belajar di Arab bertahun-tahun, di Mekah bertahun-tahun, cucunya di Amerika. Unik atau tidak? Sudah begitu bapaknya mati jadi kiai gede. Masya Allah. Kiai Amerika yang Kiblatnya berubah. Musibah. Dia di zaman ini semacam itu. Itulah maka kita harus hati-hati. Alhamdulillah. Maka dari itu karena banyaknya problem. Tidak semuanya problem ini kita fahami. Apalagi untuk menyelesaikan. Barangkali ada yang tidak faham tentang problem ini. Kalau tidak faham problem menyelesaikan susah. Kalau begitu menghadap kepada Allah sering ngaji. Minta ya Allah jaga iman saya, akidah saya. Itulah mukadimah yang kami sampaikan tadi. Kemudian kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hikam. Hikamnya Ibn Atta'ilah As-Sakandari. Ibn Atta'ilah As-Sakandari. Hikmah yang ke... Apa? Sembilan. Sepuluh. Hikmah yang ke sepuluh. Hikmah yang ke-10 Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'na Allah bihi wa bi'ulumi wa bi'ulumikum fid dharaini amin ila anqal Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha amal itu al-a'malu amal-amal itu suarun imatun mempunyai bentuk zohirnya suar surah jadi amal kita ini ada dua ada jasadnya dan ada rohnya Jadi ada bentuk zahirnya. Sujud, ruku, sedekah, infak, haji, umroh. Ini adalah zahir amal. Dan amal harus ada zahirnya. Jasadnya. Wa arwahuha dan ruh, ruh amal tersebut adalah wujudu sirril ikhlasi fiha adanya Rahasia keikhlasan. Adanya keikhlasan di dalam amal tersebut. Maka di sini tidak ada nilainya jasad tanpa roh, bangkai. Amal sebanyak apapun kalau tidak ada rohnya bangkai tidak diterima oleh Allah. Jadi harus ada ruh, ruhnya namanya ikhlas. Dan ini memang pernah kita bahas waktu kita berbicara tentang bagaimana kita meng, men, apa, melatih keikhlasan dan menjauhi penyakit yang namanya riak. Jadi amal itu ada, mungkin kita bisa bagi tiga. Satu, orang beramal satu Orang beramal dan berniat yang benar. Nah ini. Amal niat. Yang kedua adalah orang beramal niatnya nggak benar. Amalnya baik, niatnya nggak benar. Yang ketiga, niatnya baik tapi nggak pernah beramal. Ya. Yang diterima yang pertama yaitu dengan amal yang banyak yang baik kemudian setelah itu dibarengi dengan keikhlasan. Yang kedua banyak orang beramal tapi tidak pernah dibarengi ikhlas. Pamrihnya bukan karena Allah. Rajin ke masjid, di saat ada apa misalnya. Pilihan apa? Pilihan jodoh, pilihan jabatan, pilihan ketua yayasan, DKM, rajin jelang pilihan. Habis pilihan bubar lagi. <laughs> Baik. Ada yang punya amal, eh, punya niat baik tapi nggak punya amal. Dan ini dibagi dua yang terakhir itu. Yang satu dapat pahala, yang satu nggak dapat. Yang terakhir ada dua. Yang pertama diterima. Yang kedua sama sekali tidak diterima. Yang ketiga ada dua cabangnya. Niatnya baik yang pertama. Yang diterima adalah niatnya bagus, tapi dia tidak mampu karena keterbatasannya. Setiap hari berangan-angan, setiap melihat ada orang, Masya Allah, orang itu kok bisa sedekah banyak. Ya Allah, kalau saya punya duit sedekah. Niat benar dari hatinya. Nggak kaya-kaya, dapat pahalanya ya. Niatul mu'mini khairun min amali. Jadi niat itu lebih bagus dari amalnya yang model begitu. Niat yang benar. Niat benar itu bagaimana sih? Eh, yang kedua dulu. Yang kedua dari bagian ketiga ini bohongan. Cita-cita saya kalau nanti dapat rezeki, saya akan masya Allah seperti Pak Haji itu bisa bantu pesantren, masjid, fakir miskin. Giliran kaya, lupa. Kalau lupa pasti niatnya dulu nggak benar. Lah ini nggak dapat apa-apa. Dalilnya apa? Yang penting kan saya sudah niat, kan dapat pahala sudah. Tidak, <laughs> tidak dapat pahala itu. Niat bagi orang yang memang tidak mampu dapat pahala. Lah kamu sudah banyak duit masih kikir ya nggak dapat pahala. Enak aja niat-niat tok wahai para orang kaya banyakkan niat ya. Karena niatnya seorang mukmin lebih bagus dari amalnya. Jadi lebih baik niatnya daripada sedekahnya, Bu. Wah, enak banget ini ceramahnya. Bagi dua nama ustaznya sekongkol nih. Eh, itu. Jadi bukan begitu. Niat. Kalau niat kita benar, di saat kita mampu akan kita wujudkan. Itu tanda. Kata Imam Al-Ghazali dan juga dinukil oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Tanda kalau niat kita itu benar adalah di saat kita mampu melakukannya. Niat ya Allah. Saya pengen sholat duha. Nganggur nggak mau sholat. Bohong tuh sama nuntut ilmu ditanya ibu bapak mau nuntut ilmu untuk apa? Agar bisa beramal. Dekat kepada Allah. Eh dengar berita ibu bangun malam bu. Susah. Kan sudah punya ilmu. Sholat duha, tahajud, jamaah, sholat-sholat yang rajin. Susah. Eh, jadi ada tiga martabat itu. Yang pertama adalah niat yang baik dengan amalnya. Itu yang diterima. Yang kedua, banyak amal segede apapun. Ahli tahajud, ahli duhaan, ahli majlis taklim, ahli ceramah. Punya santri banyak. Segala macam. Tak tanya apa. Jadi kia itu enak ya. Banyak yang cium tangan. Dapat ngirim ngasih duit. Wah, rupanya begitu. Mondok 20 tahun tuh ya. Lihat. Dikatakan oleh Allah dalam hadis Qudsi, Kadzabta, engkau dusta. Lihat, kayaknya ustadz gede maka. Jadi penyakit ini tidak hanya di orang bodoh, orang paling pinter pun bisa kemasukan. Maka nggak boleh ada yang merasa bebas dari penyakit riak. Tidak ada orang yang boleh merasa bebas dari penyakit riak. Namanya ikhlas itu yang tahu hanya Allah. Kita masih ingat waktu kita belajar kitab Hidayatul Hidayah, Imam Ghazali menukil satu hadis bahwasanya riya itu penyakit riya ikhlas Ikhlas itu yang tahu hanya Allah, malaikat nggak ngerti di bawah ini amal. Sampai di hadapan Allah, fadribu ala wujuhi sahibi, ala wajhi sahibi. Pukulkan amal ini kepada yang beramal itu. Karena dia beramal tersembunyi bukan karena aku. Malaikat gak tahu. Lah kalau ikhlas itu malaikat gak tahu. Lah kok tetangga kita tahu bu benar saya ikhlas. Lah kok ngomong-ngomong. Ya jangan ngomong-ngomong. Kalau orang ikhlas gak usah ngomong ikhlas. Kalau ngomong ikhlas lagi nggak ikhlas itu. Eh Ikhlas kok ngomong-ngomong. Bener saya bantu ikhlas. Eh tak taunya masih. Loh kok pakai masih lagi ya. Kalau ikhlas ikhlas. Gak usah ngomong ikhlas. Nah inilah penyakit yang memerangi ikhlas ini namanya ria. Ria itu luar biasa dan itu senjata pamungkasnya iblis. Senjata pamungkasnya setan. Setan itu maunya orang gak sholat, maunya orang kikir, maunya orang itu berdurhaka ke orang tua, maunya orang itu berbuat maksiat. Tapi kalau ada orang rajin ibadah, setan ikut campur, nyumbang. Yang rajin bu, ayo ngaji ngaji bu. Sedekah satu juta. Kata setan, lima juta, jangan satu juta. Akhirnya seseorang itu bisa menjadi ahli ibadah, tapi yang nyuruh setan. Kenapa? Setan itu orangnya tidak mau putus asa. Kalau memang dia ditahan nggak boleh sholat, masih sholat disuruh sholat sama setan. Tapi setan diam-diam. Hm, nanti kalau sudah amalmu banyak, tak tetes riak. Kayaknya sholatnya ribuan rokaat sampai puasa Senin Kemisnya ketahuan saat dunia. Puasa Senin Kemis selama 200, 20 tahun. Ya, Setan netes kentes, Habis. Gak ada nilainya. Masya Allah. Sampai digambarkan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajah dan Imam Hakim bahwasanya Inna akhwafa ma akhwafu ala ummati. Sesuatu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah terjadi pada umat ini apa? Arya, riya. syahwa al-khafiyah. Dan syahwat yang tersembunyi. Kayaknya niatnya bagus, hmm, tersembunyi. Mau dakwah. Tersembunyi, cari uang di balik itu. Ngapal Al-Qur'an. Kenapa? Undangannya banyak. Sahwah tersembunyi. Jadi ada syahwah tersembunyi. Ria Berbuat bukan karena Allah tersembunyi ini. Sampai digambarkan kalau Nabi Muhammad, akhfa. Ini yang namanya riwa, riya dan al khafiyatu akhfa. Lebih lembut min binam namlatis sauda ala sakhratis samma fi yang namanya riak itu akan masuk ke hati orang lebih lembut dari langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Oh. Nabi Muhammad bahasanya oh luar biasa ini. Bukan semut loh Bu ya, bukan langkah. Bukan kakinya semut, langkahnya. Langkah kaki semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Semut saja tiba-tiba nongkrong di hidung kita, kita nggak keras. Allah ada semut, ya. Makanya yang namanya riak tiba-tiba masuk di hati. Dan tanpa kita rasa. Ini sudah pernah kita bahas, bisa dilihat di sini masalah bagaimana mengabadikan amal dengan ikhlas. Kita hanya ingin mencarai ini. Jadi amal itu kalau tanpa dibarengi dengan ikhlas, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun bangkai itu. Sebesar apapun maka harus kita terus mencari bagaimana hati kita ini bisa mendap bisa ikhlas dan ini di antara jalan pertama minta kepada Allah, kemudian berusaha memerangi secara secara mujahadah nafsiyah dengan kita perangi untuk menghindari senang disanjung, Ria. Kalau kita pernah menggambarkan tiba-tiba masuk di hati ya, itu ibu. Yang haji kadang-kadang riak dengan hajinya, haji sekali. Haji sekali ada riaknya ya. Sehingga kalau dapat undangan tidak ada hanya itu kurang ajar, nggak ngerti kalau saya sudah haji ini. Hmm. Satu, haji dua kali Kemana-mana bicara Masjidil Haram. Oh, Masjid Taqwa ini menaranya bagus, tapi tidak kayak Masjidil Haram ya. Ah, ya ini masih ada. Sudah tahu masih saja disebut. Maksudnya biar orang tahu kalau dia. No. Tapi pembangunan tahun ini dengan ini beda. Tahun ini, wah mau cerita tahun ini. Wah Mina sudah berubah tahun ini. Wah, iya karena dia ke, ke Mekah terus. Maunya kemana-mana cerita hajinya. Akhirnya orang ini belajar. Jangan tunjuk, jangan kasih tahu orang kalau haji banyak. Ria, oh ya astagfirullahaladzim ria. Tapi setan berbisik. Yang haji dua kali, tiga kali misalnya. Setan berbisik. Sudah ngerti ria itu adalah menghancurkan amal, kata setan. Kalau ngasih tahu pelan-pelan aja. Ah oh, nggak mau, pelan-pelan. Itu. Bu hajinya. Bu haji yang pengen memerangi ikhlas ya. Memerangi ria Akhirnya Bu Haji memanggil anak putrinya, Neng, Neng, tolong ambilkan mengkena mama yang haji tahun 92, Neng. Nah, <laughs> akhirnya ngomong, memang ada hajinya 95 kok ya. Jadi sebenarnya itu paling bagus, masih aja. Pengen pamer amal itu adalah luar biasa. Dan tidak ada orang yang selamat kecuali orang yang selalu takut. Kalau kita merasa bahwasanya tidak bakal terjangkit kemasukan, nggak kerasa. Maka harus kita selalu memerangi namanya ria itu halus bener halus ya. Kadang-kadang nggak dirasa ya. Kadang-kadang Masya Allah Imam Ghazali ini luar biasa waktu kecerdasan beliau dalam masalah mengamati watak sifat psikologi seorang psikiater berat itu Imam Ghazali itu jadi yang namanya ria itu bisa muncul bagi orang yang sholatnya di kamar sembunyi dia tahu kalau saya sholat depan orang di masjid itu ria. Tapi saya harus perangi. Saya di masjid tetap sholat, tapi di kamar juga tetap sholat. Di kamarnya sholat dengan khusyuk. Allahu Akbar. Nggak ada orang tahu. Tapi terbetik dalam hatinya Iblis berkata, kamu ini ustadz ya sebagai contoh harus berlatih kalau sholat yang benar jangan buru-buru nanti biar kalau di luar sudah biasa baik Oh gitu ya. Jadi rupanya belajar khusuknya di kamar itu hanya ingin belajar biar di luar nanti dilihat kayak ustadz khusuk beneran. Allah, tidak ada orang tahu tapi latihan <laughs> kata Imam Ghazali. Bismillah. Sebab ada kebiasaan ya. Ini ya ibu-ibu yang kerja di kantor juga bisa kena ini masuk kantor yang baru, masya Allah orang orangnya pada baik ini ini yang di sini Pak masyhur dengan sedekahnya, ini puasa Senin Kemisnya, ini dengan aduh. Dia itu punya kebiasaan sholat malam nggak ada yang tahu karena baru masuk kantor kan. Bingung ngasih taunya gimana. Tapi kalau saya ngasih tahu ria. Bingung ngasih tahu. Eh, ibu yang satu eh, ini pada ibu yang satu keluar. Bu, bu, Ibu kan baru belum tahu. Ibu ini Masya Allah. Setiap gajian tuh 5% langsung diberikan fakir miskin tambah wah saya kan juga punya sol punya sholat tapi gak ada yang tahu pusing yang satu keluar di sanjung sanjung sanjung dia nggak ada yang nyanjung setelah pada kumpul semuanya ngelihat sama nguap ah. aduh ibu capek kayaknya lembur semalam ya <laughs> bukan tadi waktu saya sholat malam terlalu awal bangunku insyaallah masuk ngasih tahu halus ya Makanya jangan ada yang merasa ikhlas. Sudahlah kalau ikhlas jangan ngomong. Ibu kalau ngasih duit tidak usah bilang saya ikhlas lo ngasih nggak usah. Pahala tidak akan ketuker. Kalau perlu ini dari orang lain diterima masuk. Ibu ini hadiah dari Bu Haji sana. Padahal duit kita sendiri. Berat ya. <laughs> Berat memang. Dan termasuk riak itu adalah meninggalkan amal soleh takut riak. Wah, ini paling bahaya. Setelah orang takut riak, akhirnya apa? Wah, kalau riak begitu berbahaya, mending saya tidak usah sedekah ya. Baik, kacau lagi nih. Bukan. Justru diperangi dengan bersedekah. Kata Fudail bin Iyad, Tarkul amali ajlin nasi riya'u. Kalau kita meninggalkan amal baik karena manusia itu riak Kenapa nggak sholat di situ? Gak enak takut riak. Itu riak. Wal amalu li ajrin nasi syirku. Berbuat baik karena manusia itu syirik. Jadi jangan malah meninggalkan amal. Ibu sholat dia apa-apa. Terus lanjutkan. Depan orang, orang lain tahu enggak apa-apa. Itu cara memeranginya di antaranya. Ibu sholat di depan orang. Allahu Akbar. Di samping calon mertua yang muda-muda tetap Allahu Akbar. Tetap tapi cara memeranginya gimana? Nanti di kamarku yang sempit lebih banyak dari itu. Nah, ibu kalau berani di depan orang sholat 4 rokaat, nanti di kamar berapa? 8 rokaat. Sedekah depan orang nggak apa-apa, ibu. Saya sedekah ini ya buat fakir miskin yatim biatu berapa? 2 juta. Biar lain, biar orang tahu nggak apa-apa. Nanti apa? 2 juta diketahui orang. 4 juta saya masukkan ke ropak masjid nggak ada yang tahu pura-pura ke kamar mandi hmm, 4 juta lah ini cara meranginya kalau perlu nyumbang ke masjid pesantren tolong diinformasikan bu saya nyumbang pesantren masjid tolong diinformasikan setiap jumatan ya ternyata untuk memerangi ria kok bisa saya nyumbang 25 juta tapi nanti diinformasikan cuma 5 juta aja nah, ini dia Makanya nggak boleh nuduh orang ria, hati-hati di situ. Jangan nuduh orang ria. Ini urusan pribadi, ini ilmu untuk kita. Orang kelihatannya ria belum tentu ria, kelihatannya ikhlas belum tentu ikhlas. Itu urusan nah, malaikat saja nggak tahu kok Anda tahu kalau itu ria. Kan hebat bener nih manusia lebih dari malaikat. Jangan urus riaknya orang, urus riaknya sendiri. Nah ini Ria, nggak ada yang tahu, ikhlas, nggak ada yang tahu. Ada pun tanda-tanda kita khusnudan. Makanya dilarang suudan kepada orang yang sholat. Kalau kami menyebut ada orang datang ke masjid karena pengen dipilih. Ini contoh bukan nuduh. Bisa saja kan orang mau dipilih jadi ketua yayasan, ketua DKM, wa, ma, ma, wakil apa dewan dan sebagainya kan bisa. Bisa disebut orang soleh bisa, tapi nggak boleh nuduh orang. Itu untuk kita kalau tiba-tiba di antara yang hadir pengen jadi anggota dewan ya jangan ke masjidnya di saat mau pilihan. Nah ini maksudnya pendidikan ini bukan nuduh yang sudah-sudah. Kalau mau jadi wali kota ya saat ini sudah rajin. Nanti jangan sampai waktu mau pilihan sholat ini. Bukan menuduh yang sudah berlalu. Ini pendidikan bagi kita yang ada. Kalau mau minang anaknya Pak Haji itu ya mulai sekarang rajin dulu. Jangan nanti kalau mau melamar lagi masjid. kan? Terus jadi ini pendidikan untuk kita. Jadi urusan riak jangan nuduh orang lain. Yaitu kayaknya orang riak, oh nyumbang 5 juta aja dipamer-pamerin. Eh tak taunya pengen memerangi riak. Jadi ini urusan hati kita, nggak usah kita ngurusi ah. Hmm, orang riak nyumbang begitu aja pamernya sak kampung dengar semuanya. Itu yang ketahuan, yang tidak ketahuan lebih gede. Oh sholat takbirnya bangun banget. Allahu Akbar. Eh kamu tidak sholat. Biarin orang takbir keras-keras. Tidak apa-apa. Karena barangkali dia termasuk orang memerangi ria. Di depan orang 4 rokaat. Di luar 8 rokaat. Ya, sudah saja. Jadi begitu mengerikannya. Maka hadirkan ruh amal. Yaitu dengan ikhlas. Ustadz yang nerima duit. Belum tentu orang ria. Orang pamrih. Barangkali di belakangnya ada yatim piatu yang banyak. Ya. Gak usah suudon. Ustadz yang gak nerima duit, itu bisa saja riaknya gede pengen disebut orang ikhlas sak dunia. Wah hebat, sak Cirebon. Soalnya repot ya. Gak mau nerima duit, gak mau. Tak taunya apa, pengen digelari Ustadz paling ikhlas, menikmati dia. ustaz ikhlas. Masya Allah, kenapa kok tahu? Oh dia tidak pernah mau dikasih duit. Belum tentu. Intinya ini untuk kita, nggak usah ngoreksi orang untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita belajar akhlas, amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sarah daripada al-a'malu suwarun qaimatun amal itu ada bentuknya secara zahir yang terlihat. Wa arwahuha adapun ruhnya adalah wujudus sirril ikhlas adanya ikhlas di dalam hati. Ikhlas itu enggak perlu diucapkan. Tidak perlu diungkapkan dengan lidah. Akan tapi ikhlas itu adalah hati kita karena Allah dan Allah yang tahu. Dan penyakit riak harus tahu akan ada di semua hati orang. Penyakit itu ada. Maka kita harus perangi terus dan merangi itu sendiri ada pahala. Memerangi dapat pahala. Wallahu a'lam bisawab Barangkali ada hal yang mau ditanyakan. Kami persilakan pada jemaah yang mau bertanya langsung masukkan tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ya Ustaz. Ketika Nabi Adam mau diciptakan, itu semua makhluk-makhluk yang lain pada menyetujuinya kecuali iblis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak melenyapkan iblis pada waktu itu? Tidak. Tidak melenyapkan iblis pada waktu itu. Hmm. Dan kedua, ketika Adam ada di surga, itu surga apa namanya, Bos? Dan ketiga, kalau kita berbuat amal bukan berarti ria tapi mencontohkan ke orang lain kita memberikan ke kotak amal misalnya di masjid 5 ribu itu maksudnya hanya memberi contoh kepada orang lain bahwa kalau bersedekah di masjid itu jangan terlalu pelit gitu demikianlah pertanyaan dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam. yang saya mau tanyakan ini mengenai muamalah dan muasyarah itu ingin penjelasan apa muamalah dan apa muasyarah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari ibu-ibu, persilakan acungkan tangan kalau ada. Ini, dekat. Ibu lagi mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan, kalau orang jadi panitia haji, terus sharing pengalaman hajinya, apa itu termasuk ria? Gimana? Orang jadi panitia haji, misalnya, hmm. atau temannya mau haji, hmm. terus dia sharing masalah hajinya tuh, oh, iya. tuh apa termasuk ria? Terus yang kedua, kalau misalnya ngadakan syukuran haji, apa itu termasuk ria juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Enggak belakangnya, belakangnya itu ada satu. Ada. Masih ada? Oh, enggak, oh, enggak ini ada. Ibu. Ada ada itu belakang. banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ibu Zubaidah dari Cikalahang, Suku Puntang. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya tapi agak menyimpang. E, betulkah ada hubungan antara batasan umur seseorang ketika dia telah mencapai umur 40 tahun, dia telah mendapat taufik hidayah sehingga akan menghabiskan sisa umurnya itu dengan baik. Artinya di, diajak ke jalan kebaikan itu mudah. Dan begitu pula sebaliknya, apabila umur sudah 40 tahun tetapi belum mendapat taufik hidayah, akan sulit untuk e, menghabiskan sisa umurnya. E, kemudian itu juga berkaitan dengan e, baginda Rasulullah diangkat menjadi rasul itu sudah umur 40 tahun. Kemudian yang kedua, Buya, tentang pluralisme itu bagaimana e, non muslim mendoakan orang muslim apakah doanya itu diterima dan kepada Tuhan siapa dia berdoa terima kasih Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bismillahirrahmanirrahim Kaidah bahwa apa yang dilakukan oleh Allah kita tidak perlu bertanya ya Allah kenapa kau jadikan mata saya cuma dua kalau empat ada di belakang dua karena enak tetap ganteng tapi karena apa yang dilakukan oleh Allah tidak perlu ditanya ini diantaranya koidah keimanan hanya barangkali ada orang yang pengen tahu tidak ada masalah misalnya Kenapa di dunia ini kok ada orang kafir ya? Karena Allah mampu untuk me memberikan hidayah kepada mereka semua itu menghancurkan mereka beres. Nah, kan. Jadi pertanyaan ini wajar. Pertanyaan ahli iman itu ya seperti ini. Kenapa Allah? Nah, jawabnya adalah sederhana. Apa yang dilakukan oleh Allah tidak perlu ditanya. Allah bisa menjadikan semuanya ahli iman atau orang kafir semuanya. Dan itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Dan Allah mengangkat orang bisa saja tanpa sebab dan bisa mengangkat dengan sebab. Allah bisa memberikan uang kepada anda tanpa sebab kerja, ya. Tapi ternyata umumnya Allah meletakkan sunnah atau asbab. Sunnatullah sebab. Jadi ada orang Allah ingin mengangkat seseorang, ada perjuangan nanti. Kalau anda ada orang-orang kafir, anda tidak banyak berjuang nanti ibadah. Ya. Jadi ternyata Allah ingin memasukkan orang ke dalam neraka dan saat ditanya, tapi ternyata untuk mengangkat seseorang. Iblis, antek-anteknya dari bangsa manusia, ini ternyata dihadirkan oleh Allah untuk mengangkat sebagian bangsa, untuk mengangkat anda, berjuang anda. Tapi ingat, apa yang dilakukan Allah tidak perlu ditanya. Seandainya Allah masukkan si A neraka, ke surga, itu milik Allah semuanya. Tidak ada istilahnya tidak adil karena ketidakadilan itu adalah jika ada hak kita milik Allah dan ini sudah kita bahas di dalam masalah iktimat amal dulu. Hikmah yang pertama. Apa yang kita lakukan ini adalah karena pengabdian kita kepada Allah dan Allah memberi surga atau tidak ini urusan Allah. Hanya kita sebagai seorang hamba maka kita harus senantiasa mengabdi. Lalu mengharap dan yang menentukan adalah Allah. Jadi iblis diadakan oleh Allah karena Allah ingin mengangkat sebagian umat dengan berjuang untuk melawan iblis. Nah, ini. Jadi iblis tetap termasuk andai-andainya. Ada manusia, ada setan dalam bentuk manusia, jin kayak manusia. Itu adalah untuk mengangkat yang lainnya. Nabi Muhammad Dengan kita jauh. Nabi Muhammad kekasih Allah. Kita berharap semoga kita menjadi kekasih Allah. Kalau ditanya siapa makhluk yang paling dicintai oleh Allah? Nabi Muhammad. Tapi musuhnya paling hebatnya orang. Abu Jahal. Ini wow oh, segala macam lah. Kalau akal-akalan Allah mencintai Nabi Muhammad. Kenapa kok masih dikirim musuh-musuhnya? Itu kan cinta kita yang terbatas, anak kita kita jaga, kita buatkan rumah yang bagus, ya kak ini, ya. kalau sakit sedikit kita jaga, tidak boleh ada yang ganggu, kan begitu. Itu kita, ukuran akal kita. Tapi Allah Nabi Muhammad yang paling dicintai ternyata, ternyata dikirim oleh Allah cobaan juga yang paling gede karena Allah ingin mengangkat Nabi Muhammad. Jadi adanya iblis, setan, manusia-manusia bejat itu adalah untuk mengangkat sebagian yang lainnya. Sehingga nanti ada jihad, ada perang, ada perjuangan semacam ini ini adalah untuk mengangkat dan itulah kuasa Allah mutlak tidak terikat dengan apapun kehendak Allah mutlak tidak ada keterikatan dengan kehendak siapapun kalau Allah mau mau dan tidak ada istilah dolim jika Allah melakukan sesuatu kemudian surga ini ulama berbeda apakah surga yang akan kita tempati atau bukan karena surga yang akan tempati adalah darul jaza, adalah tempat untuk mendapatkan kita imbalan. Sementara Nabi Adam waktu itu belum punya amal ya. Jadi surga, apakah surga yang akan kita tempati nanti? Amin insya Allah, Itu sudah ada. Dan termasuk surga yang ditempati Nabi Adam. Kalau akidah kita ahli sunnah wal jamaah surga yang bakal ditempati oleh orang-orang beriman sudah ada. Sudah ada. Adapun apakah Nabi Adam di situ? Itu memang para ulama terbagi dua. Ada yang mengatakan ya surga yang akan kita tempati di tempat kalau Nabi Adam. Loh Nabi Adam kan punya, belum punya amal. Memangnya kenapa kalau Allah yang meletakkan? Tapi sebagian lagi mengatakan adalah bukan surga yang akan kita tempati. Akan tapi tempat yang mulia diberikan untuk Nabi Adam. Jadi intinya adalah surga. Disebutkan dalam dalam Al-Quran kan? Di dalam surga. Disebutkan dalam Al-Quran di dalam surga kemuliaan. Apakah surga yang akan kita tempati? Di sini ternyata apa yang ada yang ada di angan-angan Anda itu sudah dibahas oleh ulama sehingga ulama terbagi dua. Sebagian mengatakan bahasanya ya surga yang bakal ditempati oleh orang-orang yang beriman. Biarpun Nabi Adam waktu itu belum punya amal, akan tapi masalah memasukkan surga adalah urusan Allah dan bukan urusan kita. Jadi biarpun tidak punya amal bisa masukkan ke situ. Ada pun pendapat kedua dan ini pengikutnya yang banyak adalah surga atau miguan darul jaza. Karena ada pendapat surga yang akan kita tempati belum di belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini ditolak. Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj dihantarkan oleh Allah sampai menyaksikan itu semuanya. Dan ada surga yang bakal ditempati oleh ahli iman itu sudah ada dan ciptakan oleh Allah. Ada tempatnya di mana itu kan alam akhirat jangan ngurus arah akhirat dunia ini urusan Allah, maka pusing nanti kita. Kalau kita banyak yang tidak kita ketahui dari ini semuanya. Tetapi yang harus kita yakini betul Nabi Adam adalah berada di surga. Adapun surganya adalah apakah surga yang akan kita tempati atau surga yang lainnya. Di sini memang terjadi perbedaan antara ulama. Kemudian kalau ada orang ingin memberikan infak sedekah untuk ngajari kepada orang lain, apakah ini termasuk jenis ria? Jawabnya apa? Kalau orang beramal jangan takut dibilang riak. Sudah, beres. Itu saja. Itu kunci. Kalau anda melakukan sesuatu amal baik, jangan takut dibilang riak. Karena orang takut dibilang riak itu riak. Nyantai saudara, nah, contoh, eh, contoh. Anda pengen contoh. Saya akan ngasih contoh kepada orang. Lupakan makna yang lainnya. Saya akan ngasih contoh. Karena orang tidak ingat Ria. Ria itu urusan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan melakukan amal takut ria, yaitu ria dikatakan oleh Fudel Ibn Iyad. Tarkul amalil ajrin nasir ria. Sehingga nanti orang bisa meninggalkan amal karena takut ria. Sama yang mau naik haji lalu kok sering kepada yang lainnya bertanya. Sudah tanya kepada orang tapi niatnya yang benar bukan pengen pamer saya mau naik haji. Syukuran bukan pengen pamer saya haji. Syukuran karena ingin diselamatkan oleh Allah dengan bersedekah mendapatkan kabar gembira bahwasanya panggilan dari pemerintah untuk bisa naik haji. Gilirannya sudah datang kan perlu syukur ya, bersyukur atas nikmat Allah nanti akan ditambah, syukur. Nanti riya enggak, jangan mikir itu, lakukan beres. Akhirnya mikir-mikir enggak usah. Mau sholat enggak usah, mau ke masjid ketahuan orang. Oh ini, akhirnya enggak punya amal. Jadi berbuatlah, beramalah dan jangan takut riak. Maksudnya jangan takut dibilang orang ria. Takut ria, tapi jangan takut. Kalau perlu biar orang semua mengatakan, ini ahli ria. Ah, enak. Ini orang gitu aja pamer-pamer. Biarin seluruh seluruh dunia ngomong kita ria, tapi yang penting Allah nerima amal kita. Nah ini perlu. Ya itu tadi lihat, orang ngasih duit, tak tanya apa. Tolong kasih tahu, setiap Jumat kalau saya nyumbang. Ya kan? Disebut-sebut oleh orang. Oh ria, gitu aja ria amal begitu ria. Ternyata apa? Dia tidak mikir. Jadi sudahlah beramalah dan jangan takut dibilang ria. Takutlah ria tapi jangan takut dibilang ria. Biarin orang ngomong kita ahli ria. Urusan hati itu. Ahli ilmu pun begitu, ustadz pun begitu. Semuanya harus menjaga hati itu ngeri, berat. Muamalah dan muasyarah itu tidak beda maknanya hanya untuk apa maknanya sama muasyarah itu bergaul dengan yang lainnya, muamalah bergaul dengan yang lainnya, itu maknanya sama, di dalam Al-Quran semuanya dipakai. Hanya yang sering masalah mu'asyarah ini adalah antara suami istri. wa'asyiruhun nabil ma'ruf. Tapi semuanya adalah makna hubungan sesama manusia. Hubungan antara sesama manusia namanya mu'amalah atau mu'asyarah. Namanya kalau fikih urusan dengan jual beli namanya fikih mu'amalah. Itu adalah secara lafad tidak ada beda. Hanya kadang-kadang punya makna khusus di saat dinisbatkan kepada pekerjaan khusus. Mu'asyarah ini interaksi antara suami istri, hubungan suami istri. Tapi kalau muamalah antara manusia, hubungan dengan sesama manusia, artinya adalah semuanya sama. Memang ada disebutkan Nabi Muhammad pernah mengingatkan kalau orang sudah mencapai umur 40 kalau tidak dapat hidayah, wah ini adalah alamat. Tetapi ada kalau orang 40 sudah dapat hidayah itu akan tambah. Itu hanya sekedar alamat tanda ya. Bukan berarti waduh putus asa. Aduh saya umur 45 belum benar-benar ahli neraka. Sudah karuan aja ngapain? Bukan, hanya tanda. Tanda kematangan akal itu selalunya di 40. Nabi Muhammad diangkat 40. Kan risalahnya. 40 tanda kematangan setelah itu kan mulai tenang itu. Bergolak umur 20. 30 punya 6 40 sudah mikir berapa tahun lagi saya hidup kan akhirnya reda brutal-brutalnya berkurang ya. Usia-usia matang. jadi Itu hanya pertanda saja bukan berarti itu wah, aduh umur 50. Wah, sampean sudah umur 50 enggak benar, enggak bakal benar masuk neraka. Wah, ini enggak beres. Sayyidina Umar bin Khattab sadar tobatnya umur berapa? Kan begitu. Banyak orang-orang besar tobatnya adalah tua-tua ya. Malik bin Dinar umur berapa tobat? Bukan umur 40. Jadi bukan itu hanya pertanda saja. Maksudnya yang sudah kelewat 40 cepat benah-benah lah gitu loh. Yang belum 40, awas hati-hati. Banyak orang mati muda sekarang kalau siap-siap. Semoga panjang umur semuanya. Orang di luar Islam berdoa untuk seorang muslim. Gak ada perlunya. Gak perlu kita didoakan oleh orang Kristen sama Yahudi. Bahkan Nabi sangat jelas. Permohonan kepada Allah menjauhkan rahmat Allah. Jadi kalau bisa kalau anda meninggal jangan sampai masuk rumah anda orang yang tidak beriman lalu berdoa di tempat itu. Itu menolak malaikat. Menjauhkan malaikat. Sudahlah. Kalau takziah, takziah. Ya, kalau mendoakan tapi jangan anda minta. Ya, ya, anda bisa. Kalau ada orang meminta kepada Tuhan selain Allah kira-kira syirik atau tidak? Dosanya gede atau tidak? Malaikat jauh. Kita tidak perlu didoakan oleh mereka karena mereka tidak iman. Doanya tidak jamin tidak dikabul. Sekarang begini aja ringan-ringan. Ada orang muslim pemabuk, pezina, suka bunuh orang. Oh anda sudah rajin ngaji. Kira-kira terlintas di benak lalu saya akan mencari pemabuk. Ini untuk minta doa. Ada enggak kira-kira? Enggak ada ya. Karena anda sehat ya. Karena umumnya ahli maksiat kan tidak dikabul oleh Allah. Ngapain saya cari pemabuk, pezina, oh minta doa ya. Sementara orang itu masih lebih bagus karena apa? Dia masih berislam ya. Lah ini minta doa kepada yang tidak beriman kepada Allah. Lah ini unik lagi. Tidak perlu seperti itu. Nggak butuh kita. Kita perlu doanya orang ahli iman, yang kenal Allah. Bahkan bisa berbahaya kepada akidah anda. Tolong pak, doain saya. Dia agamanya bukan Islam. Maksudnya apa? Suruh minta kepada Tuhannya. Berarti anda mempercayai dong. Bisa syirik kita kalau begitu. Kecuali dia Tuhannya Allah. Begitu. Maka ini enggak jadi ada masalah pluralisme, doa bersama. Itu adalah orang yang bingung bermesra-mesraan dengan di luar Islam. Islam itu sangat indah. Kalau mesra dengan luar Islam itu sederhana. Kalau tetangga kita yang Kristen sakit, kita kasih obat. Kalau lapar, kita kasih makan. Gak usah diajak sholat bareng, doa bareng, dan sebagainya. Itu masalah pribadi kepada Allah. Doa bersama. Persekutuan antara malaikat dengan iblis gak ada dalam sejarah itu itu diadakan oleh manusia-manusia ini dipikir tokoh ini adalah yang paling hebat nanti bisa kalau kita bisa mempertemukan ini agama-agama untuk doa bukan untuk doa yang diinginkan oleh Islam bagaimana hidup bersama baik bukan ibadah bareng kalau ada seorang muslim menyakiti tetangganya yang Kristen Nabi Muhammad marah tidak diterima sebagai umat Nabi Muhammad. Man adali dimian, man ada dimian pakot adani. Nyakiti orang kafir, orang Kristen yang hidup bersama kita. Itu menyakiti Nabi Muhammad. Kurang apa? Gak usah sholat bareng, gak usah doa bareng, gak usah. Ini masalah pribadi. Kepada Tuhannya, kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah upaya aneh-aneh. Doa bersama untuk negara, untuk... Tidak ada itu. Masa apa Anda semuanya ustad-ustad ada wah amin. Coba masuk akal enggak? Oh, dia doanya minta, wahai ini, tolong ini. Yang diminta bukan Allah. Amin, kabulkan doaku. Lah ini kan orang unik. Lah kalau kita berdoa lalu orang mengamini, orang dosa mengamini lain ini. Jadi tolong dibedakan urusan ibadah dan sebagainya jangan dicampur aduk. Tapi ingat, Perbedaan kita yang semacam ini bukan berarti kita harus bermusuhan. Agama kita beda. Merayak ikut merayakan Natalan haram ini kan bukan berarti perang. Kalau mau ngasih ayam goreng besok saja setelah Natalan jangan hari Natal. Kalau Anda kebanyakan duit ngasih tetangga Anda yang Kristen 10 juta nanti saja jangan pas hari Natal. Kita ingin menjamu orang Kristen bersama kita makan enak, masuk rumah makannya enak, ingin, tidak ada masalah. Hubungan baik, baik. Tidak usah kita pakai arus pluralisme. Sama doa sama ini ah, insyaallah. Akhirnya nanti masjid ya toleransilah kalau Jumatan tolonglah datang nanti saya akad ke gereja. Ah. Kalau memang itu terjadi mempermudah malaikat langsung dimasukkan neraka semua ini sudah. Eh, sudah ada ada kayak begitu. Ini adalah termasuk musibah akidah yang perlu kita cermati di zaman ini. Jadi tidak perlu kita minta doa kepada orang tidak beriman. Bahkan kalau kita mendoakan mereka, doakan dengan hidayah, bukan dengan selain itu. Karena apa? Yang paling dibutuhkan orang yang belum beriman, orang Kristen, Yahudi, dia butuh hidayah dari Allah. Kita doakan. Adapun untuk menjalankan perintah Nabi Muhammad, Anda harus baik-baik dengan mereka. Ingat tidak boleh kita merendahkan, mencaci, mengolok. Tetap wajar. Selagi dia tidak mengganggu Anda, Anda pun tidak boleh mengganggu. Kalau misalnya orang ganggu, ya kalau ada mereka ganggu kita ini ya memang benar-benar orang dungu diganggu diem wong kita digigit semut saja ke semut kecil masih dicites gitu. Sudah begitu katanya kita ini ekstrim Masya Allah. Kalau sudah mayoritas kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, kaum di luar Islam tentrem ayem. Tapi kalau sudah yang mayoritas adalah di luar Islam, ribut terus. Bisa dibuktikan di mana saja. Di Jawa itu tentrem, tidak ada pernah keributan antar agama. Kapan itu? Sebelum adanya pluralisme. Ya enggak? Sebelum adanya pluralisme, sebelum adanya yang macam-macam, di saat umat Islam betul-betul menguasai Jawa, nggak ada keributan akhir zaman ini. Justru setelah munculnya pluralisme, di saat di sebuah pulau sana, di sebuah daerah di pulau sana umat Kristen banyak, ternyata di situ orang Islam didolimi. Di kampung kita di Blitar orang Kristen mulai dulu sampai sekarang anak turunan tidak pernah repot, sawahnya luas, nyaman, nggak ada masalah. Islam itu sangat menghargai, tidak usah pusing-pusing itu urusan pluralisme dan segala macam itu. Pokoknya kalau ada orang mengatakan kita harus eh, ikut masalah ini pluralisme ini adalah untuk menjalin kepercayaan. Itu adalah dusta paling luar biasa. Hati-hati di kampus dan sebagainya. Liberalisme, pluralisme. Sama-sama doa sama, ini toleransi beragama. Toleransi beragama bukan begitu maknanya. Bukan berarti kita harus doa bareng, sholat bareng ini. Baik. Ada pertanyaan dari dari Mas atau Mbak ini Acun ya? Dari Kuningan bahasanya Buya mau tanya bagaimana jika ada orang yang tidak mengikuti empat madhab dengan alasan mereka empat imam madhab juga menyuruh kita mengikuti hadis yang sahih. Benar. Kalau pertanyaannya bagaimana kalau kita tidak ikut madhab Malik, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah. Ini gimana? Alasannya adalah karena mereka memang menyuruh kita mengikuti hadis yang sahih. Idza sahal hadis fa huwa Para imam mengatakan kalau hadis sahih itu madhabku. Benar itu. Benar. Kalau memang Anda sudah sampai derajat tahu itu ya Anda tidak boleh ikut madhab. Wong hadis sohe aja nggak ngerti. Kalau anda sudah bisa tahu hadis sohi, terus bagaimana anda memadukan antara hadis yang sama-sama sohi bertentangan misalnya, mujtahid nggak boleh ngikut empat madhab. Lah ini mengatakan hadis sahih pun menurut Imam Bukhari dia belum berijtihad urusan hadis dia itu. Urusan hadisnya jiplak Imam Bukhari. Coba suruh tas hadis sendiri bisa atau tidak? Kacau balo. Itu orang paling sombong yang menantang orang bermadhab itu. Bermadhab itu kehalusan para ulama Imam Syafi'i mereka mengamalkan hadis-hadis sahih. Ada ini termasuk virus ini. Ini termasuk makanya kalau kita merentet penghancuran akidah itu kalau kita bisa susun yang pertama adalah Allah, Rasul. Setelah Rasul ada dua cabang. Yang paling kanan adalah sahabat Nabi, yang kiri ahli Bed atau dibolak-balik. Terus ke bawah lagi nanti apa? Al-Qur'an. Karena itu para sahabat Nabi yang menurunkan Al-Qur'an. Setelah di bawahnya Al-Qur'an ulama-ulama. Al-Qur'an dan hadis ya. Al-Qur'an hadis. Setelah Al-Qur'an hadis ulama-ulama. Setelah ulama-ulama pemikiran nih. Ada orang yang pengen merusak Islam dengan cara tinggalkan ini semuanya. Langsung ke U, ke Al-Quran, ke hadis. Sebetulnya ini merendahkan. Diputus kita dari ulama. Nggak boleh ikut madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Coba. Orang yang sombong itu suruh ke sini. Tinggalkan semua madhab tak kasih. Buk Al-Quran dan kitab 6, sekutu kita. Ente sholat kalau bisa. Ayo. Sampai mati tidak bisa ngerti caranya sholat itu. Dijamin itu ngintip buku gurunya itu yang sama-sama anti madhab eh ngintip juga sampean Nggak boleh ngintip gurunya, ngintip-ngintip. Itu paling sombong. Oh, ngintip kok ngaku, nggak usah ikut ulama. Nggak bisa orang. Ayo mau hadis. Semuanya pakai hadis. Sok. Allahu Akbar. Hadisnya apa? Nggak apal. Berarti saya nggak jadi karena saya nggak tahu hadisnya. Jadi sholat nggak pakai takbir ya. Iya karena hadisnya nggak apal saya. Dalilnya nggak tahu. Kabirau. Aduh lupa dalilnya. Ya nggak pakai. Fatihah, tidak apa dalilnya. Orang paling dungu itu ada di Cirebon, hati-hati. Menolak madhab Imam Syafi'i. Yang ingin tahu dalilnya suruh datang kepada ahlinya, didatang ke dalilnya kalau dia tidak ngerti. Kalau anda tidak tahu bukan berarti tidak ada karena anda bodoh belum tahu gitu saja sadar beres. Lo kok menuduh Imam Syafi'i goblok ini kan kurang ajar, menuduh Imam Malik goblok ini kan kurang ajar. Kalau tidak tahu tanyakan ada yang ngasih tahu dalilnya nanti. Karena orang tidak tahu itu. Sesuatu yang tidak diketahui kan belum berarti tidak ada. Saya nggak tahu ada duit di bawah kasur nih ya. Apakah artinya nggak ada? Nggak ada. Bukan, karena saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau anda tidak tahu, tanyakan. Jangan anda mengatakan itu nggak benar. Imam Syafi'i itu adalah sesat. Karena begini, dalilnya palsu dan sebagainya. Masya Allah. Tahlilan nggak boleh, tawasulan nggak boleh, segala macam akhirnya. Tahu tak tahunya apa? Kalau mau duduk, lah ini yang anti tawasul, anti tahlil mohon. Kami tunjukkan dalilnya kuat dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kalau ada orang ini contoh saja. Biasanya yang melarang taklid, ikut empat madhab itu anti tawasul, anti tahlil, anti marhabanan. Duduk kita jelaskan. Disaksikan oleh manusia banyak. Diundang. Beradu argumentasi dalilnya mana? Ayo. Yang dikasih tahu ibu-ibu yang polos-polos di kampung, Bu, itu bid'ah sesat masuk neraka nih. Sampai hari ini tidak pernah ada yang menegur kami nih. Kami termasuk kelas bodoh sebetulnya ya. Nggak ada yang negur, Bu, ya tolong itu hadisnya nggak benar dan sebagainya ini. Mana ada? Eh, ustadz ustad itu yang kembar-kembar di radio-radio itu. Di mimbar-mimbar yang mengatakan itu bid'ah ini tolong ayo ini jangan dirusak umat, jangan diputus dengan salaf. Salaf kita adalah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu salaf kita. Itu salaf yang segunya karena hidupnya dia Imam Syafi'i meninggal tahun Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150. Itu antara abad ke-1 sampai abad ke-2. tahun 100 sampai 200 lebih. Itu 200. Itu 200 lebih. Itu adalah imam-imam salaf, bukan orang yang hidup di akhir zaman. Salaf kita yaitu kalau Anda ngikut Imam Syafi'i, Anda ikut salaf, Anda ikut Imam Ahmad, ikut salaf. Jadi salafi yang sesungguhnya ya anda itu yang ngaku salafi tapi nggak mau ikut madhab. Bos, itu goblok. Bagaimana? Ini permasalahan nih akidah dipecah belah oleh umat. Dipecah belah umat gara-gara ini. Yang tidak ikut Imam Abu Hanifah itu adalah kedunguan. Ini yang harus dijelaskan. Karena apa? Imam Abu Hanifah orang yang disepakati kesolehannya, ilmunya. Maaf, ini adalah permasalahan yang saat ini genting. Dikit-dikit, nah, tidak boleh ikut madhab. Masya Allah. Cobalah dijelaskan. Ini adalah musibah di zaman ini. Ibu-ibu yang sudah sholatnya tentrem, ayam, ibadahnya banyak dibilang, Bu, salah, Bu. Ya Allah, 20 tahun saya salah. Ya Allah. Mohon maaf jika ada kalimat kotor. Ini ada hawa nafsu ya. Semoga Allah mengampuni. Kalau sudah begini ada hawa nafsunya. Semoga Allah mengampuni. Dan yang anti tahlil semoga diampuni oleh Allah. Yang anti tawasul diberi hidayah oleh Allah. Diberi bimbingan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah mulai emosi itu adalah ada setan yang nunggangi. Baru banyak istighfar. Innalillah wa inna ilahi roji'an. Inna nafsala ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu ngajak yang jelek. Kelihatannya pakai kebenaran ya. Kita pun tidak lepas di sini ngomong begini bisa saja yang nunggangi adalah hawa nafsu. Kita bersama Ibn Atta'illah as Tanyanya yang enak-enak aja ya. Jangan tanya lagi inilah. Repot nanti kalau tanya panas lagi nanti. Baik. Satu. Kemudian waktunya sudah hampir karena Tapi pemulainya juga terlambat tadi. Mungkin dimaklumi eh, saat-saat ini memang isyaknya mundur ya. Mundur jadi barangkali dimaklumi. Saya bermimpi dengan saya bermimpi dengan orang tua saya yang sudah meninggal. Dalam mimpi saya dibikinkan rumah. Paginya saya ceritakan pada istri saya, lalu istri saya menakwili mimpi tersebut. Istri saya bilang mau dapat rezeki yang tidak diduga-duga. Beberapa hari kemudian saya mimpi lagi yang sama. Keesok harinya saya mendapat kupon hadiah langsung. Gimana hukumnya mendapat hadiah tersebut dan bolehkah saya memiliki hadiah tersebut? Masalah mimpi ya. Mimpi itu kalau baik itu adalah termasuk kabar gembira dari Allah. Kalau jelek tidak akan mengganggu kehidupan Anda. Kalau Anda mimpi jelek, tidak akan mempengaruhi kehidupan Anda ya. Jangan sampai macam-macam. Bahkan sebaik-baik mimpi, sebaik sejelek-jelek di saat bangun. Sejelek-jelek mimpi paling enak di saat bangun. Ada orang mimpi dikejar harimau, paling enak kapan? Bangun. Tapi ada orang yang hidupnya mimpi, dikit-dikit cerita mimpi, mimpi saya malam sinas. Jadi jangan dihubungkan dengan mimpi. Akan tapi kalau ada orang bermimpi, ingat tolong ditakwili yang baik sesuai dengan takwil Anda itulah yang Allah hantarkan husnudzon kepada Allah. Wallahu alam bisawab. Mari kita tutup untuk kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adibna wa ansurna wa la takhlulna. wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, sucikan hati kami ya Allah dari kemunafikan. Sucikan hati kami dari kesyirikan. Sucikan hati kami dari kekafiran ya Allah. Sucikan hati kami dari dengki. Sucikan hati kami dari kesombongan dan riak. Ya Allah, sucikan hati kami dari ketamaan. Ya Allah, gantilah dengan kerinduan kepadamu, Ya Allah. Kerinduan kepada ibadah kepadamu. Dan sucikan hati kami dari cinta dunia, Ya Allah. Dan jadikan dunia hanya di tangan kami. Jangan kau jadikan dunia di hati kami. Mudahkan kami untuk mendapatkan dunia dalam eh, untuk bekal ibadah kepadamu. Dan jangan kau sibukkan kami untuk mencari dunia, Ya Allah. Ya Allah, Berikan kepada kami kebaikan di dunia ya Allah dan kebaikan di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami kemudahan di dunia dan kemudahan di akhirat. Ya Allah jauhkan kami dari segala malapetaka, dari segala bencana di dunia dan bencana di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Hati kami ya Allah sering tergoda di saat kami sholat seolah-olah kami tidak di dalam sholat ya Allah. Di saat kami menghadapmu akan tapi yang hadir di hati kami selainmu ya Allah. Kami mohon ampun atas itu semua dan kami mohon pertolongan ya Allah. Berikan kepada kami kekhusyuan di dalam ibadah ya Allah. Dan mudahkanlah kami untuk ibadah ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan kewajiban-kewajiban yang kau kebebankan kepada kami. Mulai dari solat yang wajib, Ya Allah. Puasa yang wajib, Ya Allah. Zakat, Ya Allah. Haji yang wajib, Ya Allah. Dan berpuasa, Ya Allah. Dan setelah itu mudahkanlah kami untuk melakukan kesunahan, Ya Allah. Dan sisi yang berikan kepada kami, Ya Allah, kesempatan untuk beribadah di sela-sela kesibukan kami, Ya Allah. Jangan sampai kami tenggelam dalam kesibukan mencari dunia lalu lupa kepadamu ya Allah. Yang berdagang ya Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk beribadah di saat berdagang ya Allah. Yang pegawai ya Allah berikan kepada mereka kesempatan untuk menghadap kepadamu di saat bayat ya Allah berapun biarpun kesibukan mereka lo ya banyak ya Allah. Yang ustaz sekalipun ya Allah jangan sampai terlena dengan kesibukan-kesibukan ya Allah yang tidak menghadirkan keridoanmu ya Allah dan gugah hati kami untuk bisa bangun malam untuk menghadap kepadamu dan memohon kepadamu ya Allah. Mudahkan kami untuk melakukan solat duha ya Allah. Rindukan kami untuk solat-solat sunnah dan puasa sunnah dan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya ya Allah. Ya Allah engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah mudahkanlah kami Ya Allah untuk menjauhi kemaksiatan Jauhkan kami dari minum-minuman keras Jauhkan kami dari menggunjing, Ya Allah. Jauhkan kami dari zina, Ya Allah. Jauhkan kami dari bahkan riba, Ya Allah. Jauhkan kami dari mengambil haknya orang lain, Ya Allah. Jauhkan kami dari merebut waris, Ya Allah. Jauhkan kami dari merendahkan orang lain, Ya Allah. Jauhkan kami dari segala kehinaan, Ya Allah. Kami ingin mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu hambamu oh, ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan. Jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami untuk membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Ya Allah kabulkanlah keinginan dari saudara-saudari kami ya Allah. Berikan kepada mereka anak-anak yang saudara-saudara. Dan berikan kepada kami semua ya Allah anak yang soleh-solehah yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan suami kami suami yang soleh ya Allah. Dan jadikan istri kami istri yang solehah ya Allah. Dan jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan jangan kau kurangi cinta ini. Yang belum menikah ya Allah mudahkanlah mereka untuk mendapatkan yang halal ya Allah. Mudahkan kepada pernikahan yang kau muliakan ya Allah. Kau ridha ya Allah. dan mudahkan segala urusan mereka ya Allah berikan kepada mereka kecintaan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah engkau sungguh maha kuasa ya Allah engkau maha kuasa ya Allah jadikan kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah dan berikan kepada kami semua ya Allah husnul khatimah. Orang tua kami ampuni mereka ya Allah. Guru-guru kami ampuni mereka dan kami ampuni kami, anak-anak kami, keluarga kami, tetangga kami semua ampuni mereka ya Allah dan cabutlah nyawa kami kelak setelah panjang umur dalam keadaan Engkau pada kami ya Allah, dalam keadaan kami rindu kepadamu ya Allah, dalam keadaan kami mencintaimu ya Allah, dalam keadaan yang benar-benar ya Allah dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah mati dalam keadaan iman, iman ya Allah, iman dan mudahkanlah kami ya Allah di dalam menjalankan tugas kewajiban ini ya Allah. Berkailah majelis ini, berkailah kami semua ya Allah. Bantulah Allah yang memudahkan segala urusan kami yang di masjid ini ya Allah. Semua orang yang mempermudah urusan kami dalam dakwah ini ya Allah, mudahkan urusan mereka ya Allah. Semua ya Allah, mulai dari ya Allah, mulai dari yang di halaman sana yang mengatur lalu lintas, mulai dari yang di dalam masjid ini yang membersihkan kamar mandi, atau yang mengatur uh, pengeras suara atau semuanya ya Allah yang berjuang di masjid ini untuk acara ini ya Allah mudahkan segala urusan mereka dan mudahkan segala urusan yang memudahkan urusan pesantren kami ya Allah pesantren kami ya Allah mudahkanlah ya Allah untuk melebarkan tanah tanah pesantren ya Allah membangun pesantren ya Allah kirimkan kepada kami orang-orang yang ikhlas dan tulus ya Allah dan jauhkan dari orang yang tidak ikhlas ya Allah kirimkan kepada kami harta yang bersih yang halal ya Allah dan jauhkan kami dari harta yang tidak halal dan berikan kepada kami semua semua adalah husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa kina adaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi sallam. rabbil alamin. Al-Fatihah. Mengabilah taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.